Mitra bisnis, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menilai, kewirausahaan memiliki kedudukan penting dalam usaha peningkatan kesejahteraan nasional. Di setiap skala, aktivitas kewirausahaan tidak saja mampu membantu upaya penyerapan tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing perekonomian antar negara. Terkait hal itulah, semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan, termasuk di dunia pendidikan. Menurut JK, kampus tidak bisa lepas dari pendidikan kewirausahaan baik kepada mahasiswa maupun masyarakat. Terkait hal itu dia berharap kepada dunia pendidikan tinggi untuk terus menyebarluaskan ide-ide kewirausahaan. Untuk membicarakan pandangan JK itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa memang perlu ada mata kuliah atau pelajaran tentang kewirausahaan? Saya pikir perlu lah ya. Sekarang ini kita punya pendidikan ini sebenarnya sudah mesti dirombak di total ya sebenarnya. Juga untuk kita pengusaha pun pendidikan itu tidak match-match dengan orang-orang yang kita butuh kita lebih banyak mendidik eh, bagian yang umum-umum aja ya tenaga-tenaga akli yang kita perlukan sampai tingkat yang paling rendah pun seperti tukang batu, tukang uh, las, tukang apa pun kita susah sekali mendapatkannya. Jadi itu pendidikan-pendidikan itu kita perlu lebih banyak teknik daripada pendidikan-pendidikan umum itu. Maka itu saya pikir ini perlu dirombak oleh pemerintah dengan budget yang cukup sekarang ini. Sebenarnya kita harus merombak seluruh kurikulumnya termasuk juga sistem pendidikan kita itu kita harus reformasi secara menyeluruh, termasuk orang-orangnya juga harus diupgrade semua guru-guru kita ini supaya betul-betul mereka mengerti apa yang diajarin ya, bukan cuma mengenai apa yang you katakan, tapi juga mengenai mengenai entrepreneurship, mengenai disiplin, mengenai segala macam itu. Baru kita bisa maju untuk generasi yang akan datang. Tapi kalau begini-gini aja ya tidak akan selesai bangsa ini saya pikir. Kemudian kalau Bapak bilang kebutuhan dunia industri dan hasil dari pendidikan di Indonesia tidak cocok, bagaimana pengusaha mengatasi kebutuhan SDM itu? Kita harus tetap mentrain dan melakukan juga training-training sendiri untuk kebutuhan industri kita sendiri karena yang dihasilkan oleh dunia pendidikan kita dengan kebutuhan industri kita lain sama sekali. Bagaimana kayak itu kita nggak bisa berkompetisi dengan China. China itu menghasilkan engineer satu tahun itu 500 ribu orang. Kita menghasilkan engineer satu tahun saya pikir beberapa ribu aja, nggak sampai 5 ribu menurut saya. Bagaimana bisa berkompetisi dengan suatu negara di mana yang dia butuh engineer-nya begitu banyaknya yang mereka hasilkan tenaga-tenaga skillnya begitu banyaknya dan kita menghasilkan cuma tenaga-tenaga lulusan-lulusan yang nggak bisa dipakai sama sekali lulusan SMA lulusan-lulusan universitas pun kadang-kadang begitu rendah mutunya kita pun nggak bisa pakai ya nah, itu sistem pendidikan kita ini memang harus dirobak sama sekali tapi ya susahnya setengah mati ributnya cuma ulangan umum ulangan umum aja nggak ada merubah semua sistem kita apa yang dibutuhkan di dalam memajukan ekonomi itu Inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.